Yeah. yeah. Karena parkiran. Thank Cruzeiro. novo. 我们上面的啊，我们上面的。 OJK kau kan nak masuk kan apa ke kuliah tidak masuk tidak masuk Apanya? itu luas yang terbangun itu dia pe itu mesti pakai 60 persen terus atau bisa lebih bisa dari 60 tidak bisa kalau kau pakai 30 persen asumsinya berarti 70 kalau kau pakai asumsi 40 berarti 60 tidak bisa berubah Oh. Nggak bisa 40 sebentar 70 pakai, nggak bisa. Lebih itu. Oke. Okay. Hmm? Dia ya mesti anak Mana besar ruangmu semua ini semua? Ya. Besar ruangmu ini semua. Hah? Oh, kecil sekali gini? Ada dua jumpi. Apa? Sorry? Apa? Thank you. 那个。 dekat dua puluh lima dua puluh eh kalian istirahat saja dulu ya Pokoknya semuanya Semuanya saksi gimana? that one. kalau rasio lo KLB tidak rasio itu tergantung dari areanya karena itu cari dulu rasio yang ada di Gorontalo berapa iya. karena rasio itu ada yang 1, ada 0,5 ada 0,2 ada jadi itu rasionya dia kan? iya, iya juga kalau tidak kalau tidak pakai iya pak luar, artinya living room living room itu dia ini, macam ruang keluarga begitu kalau arti bisa juga diartikan ruang istirahat begitu kalau ruang istirahatnya restroom oh restroom hmm.